أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Duhai Allah yang maha menatap kami ada dalam genggamanmu Setiap saat kami dalam kekuasaanmu Berkahilah majlis ini ya Allah Engkau yang maha tahu keadaan hati kami Jadikan pertemuan ini Engkau bukakan hati yang masih tertutup Engkau cahayai hati yang gelap gulita Engkau sembuh hidupkan hati-hati yang berpenyakit bahkan engkau hidupkan hati yang telah mati semua hati dalam genggamanmu ya muqallibal qulub Doa yang maha tahu segala-galanya kami berlindung kepadamu dari setiap ilmu niat amal yang tiada engkau sukai hanya engkau berlindung dari segala kesesatan hanya engkau penuntun kebenaran hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir amin ya Allah ya Rabbal Alamin hadirin kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor kendaraan kita tidak kotor tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha Amat sangat beruntung sukses bahagia menang orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya jadi kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari kolbun salim Bukan banyaknya ilmu Bukan banyaknya amal Tapi bersihnya hati Semakin bersih hati seseorang Semakin mudah untuk yakin jadi kalau ada yang bertanya kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling mengotori hati adalah dua. Satu duniawi ini cinta terhadap dunia hubud dunia dan yang kedua nafsu kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan menempatkan dengan tepat maka hati itu jauh lebih tenang seperti dunia ini kita sering menganggap kesuksesan datang dari kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, piala. Padahal tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan kecuali cuma satu inna akromakum indallahi atkakum. Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja Tidak usah kagum Dengan mobil bagus ya sudah Senang bagus Cuma hanya kaleng Karet, plastik Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik Penjahat juga mobilnya bagus-bagus biasa Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh Kita menganggap kemuliaan datang dari mobil Saya sendiri kalau disuruh milih Mending mobil butut, mending mobil bagus Sejujurnya saya akan memilih mobil bagus Daripada mogok, stres tapi mobil bagus dengan catatan tidak akan mengotori hati kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor jadi ujub naik mobilnya jadi pengen dilihat orang tinggalkan di parkir kepikiran terus takut kecodet spion takut hilang parkir pengen dilihat orang keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita lalu jadi boros untuk pengeluaran beda dengan sedekah kalau hati jadi kotor enggak enggak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati apa perlunya kaleng mengotori hati kan? Kendaraan itu yang penting kita sampai dengan selamat, aman dan nyaman. Tidak harus punya, yang penting sampai. Benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai. Betul? Banyak yang punya kendaraan tidak sampai. Sudah. Saudara kalau mau punya yang bagus boleh, tapi periksa. Saya mohon maaf ini tidak mau ikut campur kepada yang punya mobil peleknya bagus. Saya senang lihat mobil peleknya bagus. Tetapi yang bagus kan peleknya. Yang punya pelek jarang lihat pelek itu karena dia di dalam mobil. Kecuali kalau di pangku itu peleknya. Orang yang lihat pelek juga muji bukan muji yang punya mobil, tapi muji peleknya. Lalu yang punya ngacung, punya saya juga tidak nambah apa-apa. Silakan beli pelek dengan niat ngasih rezeki ke tukang pelek. Tapi kalau niat bangga, orang cuma muji peleknya aja. Kita cuma dapat cicilannya. Biasa. Harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya alhamdulillah kalau kita dijemput mobil bagus merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus. Kita dijemput, senang dilihat orang, dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng. Kenapa kita jadi bangga? Dan kita juga tahu itu mobil kantor tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus itu ciri kita sudah nyantel dunia mau bagus mau sederhana giliran dijemput pakai mobil sederhana tertekan termasuk nih ke sini kalau yang mobilnya bagus diupayakan bolak-balik misal yang motornya jelek datang paling awal cari semak-semak di pojok sana Nanti setengah dua belas, ketika sudah sepi baru dia keluarkan. Bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda sama tuh cinta dunia. Gak usah malu. Sekarang punya mobil bagus dijual jadi naik motor gak apa-apa sama-sama. Yang penting nyampe. Jangan nyantel lahir juga kita nggak bawa apa-apa beres-beres saja ya Jangan beli mobil karena gengsi. Mau apa? Orang sudah tahu sekarang cicilan di mana-mana ya. Halo? Harus mulai nih. Kalau dijemput pakai mobil bagus ya namanya nebeng biasa saja. Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri. Mungkin saudara sudah tahu kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia apalagi taksi yang mahal. Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan, kita nggak ada pemandangan selain satu-satunya argo. Itulah yang membuat kita <laughs> menderita. Sudah ojek ajalah ya. Hadirin ini kelihatannya sederhana Kontrakan kecil malu Kontrakan besar ujub Ini penyakit ini Ngotorin hati Mau besar mau kecil sama Semua rumah di dunia ini milik Allah Manusia cuma nebeng Ngaku-ngaku sebentar Belum tentu nyenyak Lihat hotel megah Udah nggak apa-apa nggak usah iri Itu kapling masing-masing apa? Kaki nomor 36 Ada teman sepatu nomor 42 Mau apa iri? Hah? Stres saudara Di depan pakai koran Di belakang pakai lap Gak usah Tiap kita punya kapling masing-masing Satu sekolah SMA Beda-beda nanti garisnya Adik kakak beda-beda kaplingnya Kembar beda-beda Udah stop Jangan iri, jangan terpesona, biasa lihat dunia ya. Itu enak. <clears throat> Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, gak ada apa-apanya. Permata ya cuman batu lah ya. Benar? Tapi mahal. Ya, nam batu ya tetap. Semahal-mahalnya juga batu. Iya kan? Yang mahal mah orangnya, imannya. Sekarang punya permata sebesar begini, hatinya nggak punya iman, sampah. Dah biasa aja. Mau batu permata, batu baterai, batu kebak, batu bata ya sudah. Saudara kalau nggak sanggup beli batu permata udah batu kebak satu ya. Pakai rantai dikalungkan di leher beres. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama, tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan keledai. Kalau sudah merasakan ini jauh lebih bersih. Ayo ukur. Kalau punya motor baru terus keliling di gang itu ciri-ciri. <laughs> tentang barang-barang bermerek biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek. Tidak ada masalah kalau saudara mau pakai merek boleh, tapi jangan merasa mulia dengan merek. Itu kan cuma merek, apa urusan dengan kita? Misalkan jam tangan Cilox ya. Saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya, Namanya jam tangan Mau harganya 50 juta Apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat Kecepatannya juga sama Dengan jam 20 ribu Saya sarankan model-model kita Ini bukan menghina ya Nggak usah pakai beli yang merek mahal Nggak ada yang percaya aku asli juga tetap dianggap KW3 ya udahlah kita mah bukan ingin boleh punya karena awet boleh karena yang penting berlebihan tuh bukan mahal atau murah berlebihan tuh melampaui keperluan atau tidak kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air, tahan sekian, bisa dipakai terjun, dia ya beli yang wajar. Tapi kalau perlunya biasa ya sudah biasa handphone. Saudara perlunya apa? Kalau perlunya ada internet, beli, itu nggak mahal. Tapi kalau perlunya hanya didengar, buat apa yang berwarna? Telinga nggak tahu warna ya kan? Simpelkan hidup ini. Orang menghina, nggak ada urusan dengan penghinaan orang. Urusan kita adalah jangan ngotorin hati. Apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? Susah. Punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer ini bukan pribadi dewasa. Kalau anak kecil pamer mending. ya kan? Masih ingat coba anak-anak kecil atau kita waktu segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer apa? Apa? Kita ingin orang kagum kepada kita terus kita segala ada-adain supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum terus gimana? Hah? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai rumah kota, terus orang, hmm, terus mau gimana? Kan cuma segitu. Tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang? Hah? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati kita harus bersih. Kalau ibu punya mahkota, bikin ibu kotor hati karena kemana-mana ibu pakai mahkota. Ibu dari kerajaan mana? Ibu selain ibu kotor hati, ibu ngotorin hati yang lihat. Udah pakai mukena, pakai mahkota akan bermasalah hatinya. Jalan setuju? Lihat dunia biasa-biasa aja. Jangan kagum sama pejabat. Ya. Biasa aja. Bukan meremehkan pejabat, bukan menghina orang kaya, bukan, tapi jangan kagum. Karena pejabat itu ujungnya juga berhenti. Turun, ya kan? Nah, itu mah cuman kapling giliran ujian giliran pangkat jabatan kalau saudara punya kerabat jadi menteri jadi saudara udah biasa aja kan bukan saudara yang jadi menterinya Gak usah disebut-sebut dan dibawa-bawa potretnya kemana-mana ini eh, saudara saya saudara itu gimana ya seadam sehawa udah gak usah nebeng-nebeng beken begitu setuju Saudara punya gelar Alhamdulillah takdir Allah yang baik Tapi yang gak usah Merasa mulia dengan gelar Sehingga kalau gelar gak disebut Tersinggung, terhina Mau apa? Dan kemuliaan mah tidak diukur oleh gelarnya, oleh takwa. Benar? Kalau hanya ngotorin hati, ya nggak usah disebut kalau tidak proporsional tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut ya sebutlah sebagai syukur sederhana saudara pendidikannya apa S1, S2, S3 saya S3 beres ya nggak saudara belum tahu ya nah itu udah jadi tuh <laughs> bisa sederhanakan topeng kita Setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk dengan penilaian makhluk dah Biasanya kita topeng duniawi ini karena kita ada pengennya dari makhluk Pengen dipuji, pengen diakui, pengen diperlakukan spesial, pengen dikagumi Terus mau apa? Makhluk tuh gak punya apa-apa Nebeng hidup yang punya apa-apa segala-gala itu Allah. Selain Allah ya kayak kita gini, utek-utekan sebentar, petantang-petenteng pada mati, nggak ada pahala, nggak punya sorga. Tujuh hadirin. Sepanjang dunia masih menyilaukan kita, ada susah bersih adanya jangan sombong, biasa aja. Sedikitnya nggak usah minder. Lihat orang lain nggak usah iri, udah nggak apa-apa, kapling masing-masing. Diambil oleh Allah ya udah nggak apa-apa, semuanya ada waktunya. Sekarang punya motor, adik sakit, motor dijual, ya udah jual aja tapi ini sejarahnya ah, jangan nyiksa diri udah sejarahnya berhenti sampai di sini jual jual tapi belinya 14 juta masa dijual 8 juta ya dari jual 14 juta juga nggak ada yang beli udah nggak apa-apa 8 juta tapi ah ini nggak usah ngotorin hati udah nanti ada lagi rezeki jangan ribet dunia ini ya Jangan perkara-perkara remeh-temeh. Ah, enggak usah perkara uang, tetek bengek enggak boleh ngotorin hati. Mau makan pisang goreng dimakan oleh temennya sudah halal beres. Oh, mana tong gitu. Tersinggung ya orang. Hafalan saya empat jus, kamu cuma satu jus pisang goreng. Wah makin jelas tuh hadirin enggak lah tinggalkan aja punya kopea ya, dipinjam teman kelihatan dia suka nggak dikembalin halal beres punya hutang ke kita dia nggak mau ngembaliin aja lihat udah susah halal kang nggak usah dipikirin beres tapi ah oh, 5 juta ya udah dipikirin juga nggak ada buat bayarnya tapi siapa tahu tahun depan dia bayar siapa tahu bulan depan dia meninggal kalau sanggup halal halalkan kalau rada banyak ya tahan dulu lah ya tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang nggak bayar utang kita kita masih bisa makan, masih bisa minum, mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar. Tapi dia nipu ya udah nggak apa-apa dia nipu kita udah ada urusannya sendiri. Kita ditipu, <laughs> ah masih bisa makan, masih berpakaian, nggak apa-apa. Daripada sibuk mikirin yang nipu, di mana yang nipunya? Justru itu ah dia kabur nggak tahu kemana. Udah jelas nggak tahu kemana, dipikirin ya rugi tuh hadirin. Mendingan nyukurin yang ada, ya kan? Tapi ya dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah. perlu kita balas, mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang habis waktu kita, kotor hati kita. Udah biarin. Udah. Mending bersih-bersih aja lah. Dia nggak suka ke kita ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia ada yang nggak suka, apalagi kita yang nyebelin asli ya. yang penting mah kita berusaha terus kok jangan kotor hati idfa billati hiya ahsan kalau orang menghina kita menghina lagi Kalau orang melotot kita melotot lagi Kalau orang ngomong jelek kita ngomong jelek lagi Kalau orang membeberkan aib kita beberkan aib lagi Terus mau ngapain sekolah lama-lama ya Kalau hanya bisa niru kejelekan Keluar dari kampus benar mau ngapain ngapalin Quran mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan gak bisa orang ngomong jelek kita ngomong bagus orang menghina kita gak usah menghina Umar bin Khattab Umar Sekali kamu ngomong jelek Sepuluh kali saya ngomong lebih jelek Kata Umar bin Khattab Semoga Allah ridho kepadanya Sepuluh kali ke saudara ngomong jelek Saya nggak akan ngomong jelek sepatah kata pun Beda kualitasnya Ya Udahlah Urusan kita banyak Kita tuh di dunia cuman sebentar Belum tentu panjang umur Mau ngapain segala dipikirin Orang yang apes tuh suka mikirin yang nggak perlu dipikirin <coughs> Ngobrol yang tidak perlu diobrolkan ngurus yang bukan urusannya hari mana nah, naon gitu <laughs> menimu bazir gitu makanya seperti sepak bola kemarin saya nonton memang setengahnya ngitung nih kenapa saya jadi nonton gini tegang wow, udah gitu satu sama lagi saya kehilangan waktu nih pakai tegang begini nggak jelas ya dan nggak bisa berbuat apa-apa selain di kursi ngayak ngayak sendiri kalau saya nendang dikit gitu ya enggak ah udah maaf lah ya sudah cukup setengah ronde saja mending pakai urusan yang lain lah karena memang banyak yang harus diselesaikan lebih manfaat dan saya tonton tidak saya tonton gak ngepek katanya yang lebih menarik lagi udah nonton dibahas lagi kan udah barusan nontonnya masih tante tema kita udahlah udah takdirnya gitu maaf mungkin ini tidak begitu populer selama ini tapi bagi yang men, melihat waktu itu sangat bernilai kita harus ngitung-ngitung bukan tidak boleh kita nonton TV tapi harus ada yang lebih tinggi daripada guruk guruk jerit sana jerit sini mau apa tahu-tahu dicabut nyawa lagi goh kan kurang bagus akhir hayatnya nggak jelas masuk khotimah masuk khotimah selalu dalam kendali ya jaga pandangan kalau ya udah fitrahnya lah pengen saling melihat satu sama lain apalagi sekarang ya walaupun berjilbab tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya laki-laki harus mikir kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri eh ngegabruk malah dosa ya, ngapain nggak ada kerjaan ya Kayak mending palingkan pandangan godul basor manis tuh iman ya, daripada dilihat leng internet mau apa kita maksain diri ya lihat yang tidak nafsu suka tapi kan nafsu itu selalu membuat gampang urusan yang berbahaya membuat enteng urusan yang mencelakakan kuncinya sederhana palingkan pandangan dah tahan lebih nyaman kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusyuk periksa matanya telinga contoh ya iklan-iklan itu segala dilihat harerang ah ngotorin hati udahlah mending lihat dunia binatang sekalian nggak pakai baju tapi jadi nambah iman banyak acara-acara yang bisa ngotorin hati yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apa untungnya menertawakan orang lain yang tidak manfaat? Benar? Rugi. Cari kesenangan yang lebih manfaat. Harus tanya ke hati, ini teh ngotorin hati, ngebersihkan hati. Ngobrol. Eh, telinga dulu ya. Dengar lagu saya lagi ngukur juga lagu siapa teh Cep Maher ah. tapi waktu saya nonton konsernya memang nggak niat pengen nonton konsernya pengen lihat situasi ya kayak orang ingat Allah atau enggak ada yang sibuk joget itu ingat Allah atau enggak ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jilbab alah ibu teh kumat. ini teh ingat Allah atau enggak ada yang tafakur tentang suara mungkin ya jadi aman ada yang tentang sairnya tidak mudah lagu bisa membuat ingat ke Allah periksa aja ke hati ini lagu bikin bersih hati saya atau enggak kebayang kita lagi di naparahu gitu oh Titanic gitu wah rusak ganti itu lagu Maherjen dengan lagu Maherjen nu bayang teh cek Mahernya kasep Aldo ah udah rusak ada seorang suami sampai di Blackberry-nya teh diganti potret dia dengan potret Maherjen karena istrinya naksir berat sama maherjen ah rusak hadirin janganlah pakailah yang asmaul husna atau apalah kalaupun mau lagu saya anjurkan ya yang benar-benar periksa kalau kita mati lagi dengar lagu ini kira-kira husnul khotimah atau tidak itu ajalah jadi pada mikir lagu ada yang bagus tuh Tuhan dosaku menggunung tinggi nah, itu boleh gitu-gitu cirembai bagus ya daripada ah enggak <laughs> udah lewat masa lalu itu periksa ini hati saya nambah bersih, nambah enggak. Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa apa nih manfaatnya. Memang maaf ya kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah karena kalau ngikutin nafsu jadi cepat kerasnya hati ini. Anjuran sih berbanyak dengar Al-Quran karena Al-Quran itu udah puncaknya nada nggak bisa diiringi gitar coba Ustaz Zuhud ngimamin diiringi gitar kan pasti nggak nanding nggak nggak nggak akan ngejar pakai drum pakai biola nggak bisa udah gitulah Allah menciptakan nada kelembutan kehusuan Berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah, menyukai asma-asma Allah jauh-jauh lebih membersihkan hati karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya ya kan karena <laughs> saya banyak memori di belakang lagu seperti John Travolta misalkan itu langsung dosa SMA ke bawah dah ganti nah saudaraku sekalian maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain mending dengan dengar mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang tidak sengaja bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain kebayang itu tak sengaja aja dengar eh itu mobilnya te, ternyata nyicil dia tiap lihat mobil lewat pasti nyicil nyicil Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah lempeng aja dia nggak suka ah kita mah nggak usah nggak suka sama dia mau ngapain kalau kita sebel ke orang dunia jadi sempit wajah jadi nggak enak kata-kata jadi garing benar dah bicara kalau ingin bersih hati saran saya jangan banyak ngobrol ngobrol tuh tidak gampang cenderung pamer Alhamdulillah anak-anak eh para lintar ranking satu atau semua ya memang turunan sih mulai rusak enggak gampang kalau berani periksa tidak gampang eh, eh kucing lucu kucing sekarang teh kucing angora mah panjang-panjang bulunya seperti singa waktu saya ke Singapura ya ada nyambung jadi pembuka kucing teh intinya sih Singapura ah nggak gampang sangat tidak gampang pengen pamer siapa diri saya, pengalaman saya, ilmu saya, kemampuan saya, saya, saya, saya. Nanti bisa hilang tuh pahala. Tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana. Terus mau apa? Hah? Segala diobrolin mau apa? Pulang dari Mekah tiap lihat gambar Ka'bah. Nah, saya di sini sholatnya. Hajar Aswad ya. saya pernah sholat sebelah sini ya. dan nggak ada yang dengar ya dengar karena tiap ketemu pasti itu lagi itu lagi udahlah nggak usah segala diobrolin kecuali kalau perlu manfaat bunyi bukan jadi judas karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut tapi sikap raut muka Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul pasti pulang tuh sama pikirannya. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Ini obrolan yang paling bagus. Rasulullah selalu perhatiannya penuh Wah saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih Kita kadang-kadang dengan anak tangan SMS Ya benar Ya ya sekolahnya dibubarkan aja Padahal ini demonstrasi bubarkan Jadi sekarang Kadang ini ke sini Kadang sambil korat Salaman ke sini ya, ya Kenapa? kita tidak beri dua menit, tiga menit tapi penuh. Nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati, full atensinya. Ini obrolan nih. Hematlah, tidak usah segala diceritakan, benar? Setuju? bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Dan kalau sudah ngobrol, evaluasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, tenang aja, biasa. Tenang, tenang. Yang lain ikut tenang ya. Karena ibu aja, ibu nggak apa-apa, tenang ibu biasa anak kecil nangis mah. nggak apa-apa ya udah takdir Allah kita harus mendengar nggak lama yakin pasti berhenti ya nggak Ibu tenang ya bu, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan suaranya Allah yang membuatnya bisa menangis Dan izin Allah memang menangis saat ini Ujian bagi ibunya Ujian bagi kita Dan ini bukan perkara besar Bukan perkara gawat yang mengharuskan Kita sahak ah, Ini biasa aja Jalani aja lapar, mungkin sakit, ya, dan pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup, ya kan? Nggak apa-apa bu, tenang aja bu. Ya, kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini. Ya kita mau yang nangis, ya pipis segala macam. Ya alhamdulillah. Jadi, nah seperti kejadian begini teh harus dapat nih, jangan ngotorin hati. Uh, sudah pengajian pakai mau budak segala macam. Ya di rumah siapa yang jaga? Jangan. Jangan. Biasa aja jangan kotor-kotor hati. Setuju? Uh, ini maaf, yang ceramah ini belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah tapi kita ikhtiar sama-sama bahwa kita harus mujahadah jangan biarkan kejadian bikin kotor lihat itu kotor lihat ini kotor lihat yang gemuk wah oh, celana nomor seberapa kotor mau apa mikirin celana jangan eh sing enak sing enak setuju tidak nih ya sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau bukan kita syariatnya, benar? Tadi Ustaz Suhud ngimamin beliau hafal Quran, diberi kenikmatan oleh Allah baca Quran, tapi yang belum makomnya, alah, eh panjang bisa. <laughs> Saudara ngaku ayo. teh mau berhenti ada lagi aku tengah kamu udah mah kita nggak ngerti nggak apa, busuk hati kan dosa terimalah Didin dan nggak bisa saudara ruku sendirian ya kan oh ya udah garisnya saya harus hafal nih saya juga dipaksa-paksain itu naon artinya oh ya ini artinya walaupun belum paham semua tapi pasti ada hikmahnya ya nah hadirin bakal banyak kejadian setiap waktu nih selalu kunci kita adalah seperti pakai baju ini jangan sampai ngotorin hati sekarang motor misalkan kotor atau kegores cat kendaraan mau ngambek padahal kegores itu udah rezeki bengkel masa ini kegores hati kegores ada yang mobilnya dekok anaknya benyut hadirin dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak dalam piring pecah kacamata dah ya kita boleh menegur kita boleh memberikan peringatan teguran ketegasan tapi jangan berlama-lama dalam kekotoran hati setuju karena kalau hati kita sudah kotor nggak akan menikmati apapun dalam hidup ini sholat nggak enak belajar tidak enak sakit gitu mungkin ada yang bisa bantu panitia ya tenang bu mungkin perlu udara yang segar perhatiannya ke sini aja yang ke hati ya, jangan sibuk budak tarik-tarik tuh Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan. <laughs> Ujiannya begitu. Nah, akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini baik yang diduga maupun tidak diduga. Tetap preferensi kita jagalah hati kita ya haruskah saya kehilangan kebersihan hati atau haruskah saya kotori hati saya hanya dengan benda ini hanya dengan omongan begitu haruskah saya kehilangan upaya saya membersihkan hati hanya karena perilaku orang begini jangan kolbun salim itulah yang berharga nah mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin maaf kali ini sederhana ya Boleh saya cerita sedikit tentang tangan ini? Saya lagi mikir ceritakan atau jangan. Jadi pasti kejadian itu ada hikmahnya. Anisa 79 wa ma asabaka min ma asabaka min hasanatin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan datang dari kita. Ini kemarin waktu takdirnya ada tugas dakwah di Singapura disuguhin makanan ini nggak boleh ini asam tinggal ini nih cumi kecil wah gerus gerus <laughs> ternyata asam urat hadir nafsu begini memang dibekal itu cumi teh sampai sampai kasih sesa-sesanya <laughs> padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa tapi nafsu seperti itu hanya enak di lidah tapi ini nggak bisa bergerak dah akhirnya diobati oleh kemarin ada dokter teman dah kempes tuh dah enak ini masya Allah saya cerita ini saya mohon maaf ya tapi betapa kalau enggak hati-hati masalah. Enggak apa-apa. Jadi saya yang dengar. Sampai di mana barusan? Berangkatlah kemarin di maaf ada teman di Marinir Cilandak ini baru diobati nih kata dokter harus hati-hati gitu ya diawet-awet dah enak ngobrol tentang akan ada acara di sana tablik sudah ngobrol ah itu mau ada perlombaan nembak ayo ah, ya nembak ah eh ikut ke sana nih nih pengen memang pernah latihan nembak di sana dan dianggap jitu tembakannya yang itu teh pengen kelihatan jitu sakit sakit tuh ya bang nggak kena kena lagi aduh malu nih biasanya kena jadi nggak kena belum teh baru sageng kira aduh buka baju nggak bisa pegang sarung sikat gigi nggak bisa masya allah hanya maaf ya nauzubillah itu tuh pengen memperlihatkan jitu yang dulu ternyata enggak oleh Allah teh kemana we pelor teh tapi yang pasti kenanya ke sini Ya Allah saya pikir maha suci engkau yang maha tahu niat yang tersembunyi Kau tahu ini mau ujub nih hambanya Mau pamer kabisa nggak cocok dengan ceramah Hasilnya baru hasilnya makan susah, segala susah, sujud juga begini. Masya Allah, tapi mudah-mudahan sakit ini salah satu yang menjadi bahan ceramah ini. Hati-hati pengen diketahui orang lain kemampuan kita tuh ya. Uju pria, terus mau apa kalau udah kena gimana? Saya tentara bukan ya. Ya kalau nggak nembak juga nggak apa-apa ya kan? Tapi kadang-kadang ya pengen aja memperlihatkan siapa diri dan ini kalau nggak hati-hati ya beruntunglah kalau oleh Allah dikasih peringatan misalkan saudara pengen memperlihatkan keahlian terjun lalu oleh Allah nggak dibuka lah perasutnya oh kalau itu gepeng hadirin <laughs> aduh sekarang mau diajak terjemah alih alim abdi mah kita muka hati-hati hati-hati ya eh, cerita-cerita eh, gini juga bisa halus ya ada ujubnya ada rianya eh, rekan-rekan sekalian kita ikhtiar aja sama-sama ya minimal mungkin lolos kita ke keburu ria dulu tapi nanti kita tafakur kenapa saya ngomong itu apa sih tujuan yang asli di hatinya mau pamer kenapa tadi saya baca ayat ini tujuannya apa sih pengen pamer kelembutan suara kenapa tadi ngotot pengen azan ujuk kurowok kurowok oh ada mertua ya ya si eta ya. kita periksa jangan sampai udah kejadian kita merasa biasa aja supaya kita ketemu kesalahannya kita tobatin dan itu makin peka nanti ketika kita akan mengulangi kesalahan yang sama kita udah pernah melakukan kesalahan ini tapi kalau kita nggak evaluasi nggak tobat kita mengulangi nanti makin bersih makin peka radarnya bunyi nanti kalau makin bersih suara kan ada hati hati mah bolak balik kalau nurani enggak dia mah jujur terus entong entong ria ria tapi ditutup oleh nafsu kita tapi kalau makin bersih makin nyaring dia makin berpengaruh mau ngomong ah enggak lah pasti ini ada riaknya nggak usah. Jadi ini udah jalan nih. Mudah-mudahan seperti itu ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kita kumpul-kumpul tanggal 3 insya Allah ya. Ini di luar ada orang juga nggak? Ada ya. Hari ini nggak undangan pakai SMS. Boleh acungkan tangan yang sudah mendapat kiriman SMS? tiap hari ya terima kasih yang belum dapat kiriman cung ada yang belum dapat tenang tenang ini bukan kesalahan ya <laughs> maksudnya tidak usah lihat kiri kanan saudara nggak dosa sama sekali ya. saya mikir mana dulu barusan yang suruh ngacung yang belum dulu yang sudah dulu terima kasih saudara manfaatkan SMS-nya insya Allah ya eh, doakan supaya bisa konsisten karena dulu sudah pernah ada dan berhenti dulu berhenti karena alat-alatnya kurang canggih dan yang mengelolanya e, paruh waktu sekarang kita coba beli alat yang lebih beneran, profesional dan teman-temannya juga yang memiliki keahlian serta full time menjaga ini agak drop sedikit beberapa hari ini karena kita akan pindah ke kantor yang baru. Yang belum punya SMS boleh. Saudara, saya berterima kasih kepada grup Twitter yang tiap hari bertekad saya akan menyebarkan kelima orang SMS Tauhid ini. Jadi dia ngasih tahu, karena kan tidak ada potong pulsa, ya kan? Benar? ada nggak mungkin potong pulsa, kami yang kepotong. Ya, di sana bagian nerima SMS. Dah. Dan saudara nggak usahnya kita gimana caranya? Ah. Daripada mikir begitu mending bagaimana caranya saya supaya bisa berpartisipasi gitu, ya. Tapi tenang. Nanti pada waktunya baru di, diberitahu. Sementara ini kami meng, membiayai dengan jualan buku sepuluh ribuan itu ya besok pulsa bukunya lebih kecil lagi dikit harganya turun jadi lima ribu bagaimana mungkin uang lima ribu diskon dua puluh persen, jadi tinggal berapa tiga ribu ya ilmunya ilmu permen iklan permen 5 miliar padahal permen seratusan Nah itulah hasilnya. Ngerti nggak? Kayaknya enggak sedang apa-apa lah. Ya. Ngerti nggak Ustaz? Ini ilmu ya, sedikit. Ini ilmu, pinjam Kang, punten. Apa yang mau dipinjam? Nah, ini ini satu, kopi yang satu atau apa yang ada? Nah ini tas, tas, tas, tas kecil ya boleh boleh nggak apa-apa. Nggak usah dikeluarin isinya. Hmm, ya gini, ya makasih. Nih ini harganya seribu bahannya seratus dah kecil untungnya berapa sembilan ratus ini roti sama seribu juga harganya hanya besar modalnya sembilan ratus lima puluh karena gede untungnya berapa Jadi kalau ingin gede untung, ini berapa untungnya? 900. Ini untungnya 50. Kalau ingin besar untung jualan yang mana? Yang ini. Karena dia untungnya 900. Kalau saudara mau beli beli yang mana? Ini atau yang ini? Yang ini. A, A atau B? Jelas ya. Sudahlah lain kali dijelaskan ya. Masalah kita tuh selalu memikirkan keuntungan buat kita. Kalau ingin untung besar yang mana? Jualan yang A. Kalau ditanya, kalau saudara mau beli mana? Beli yang B. Berarti terpayu. sudahlah nggak apa-apa. Terserah saudara lah. Jadi hidup ini nggak usah sibuk mikirin untung buat kita. Sibuklah khairun nas anfa'uhum linnas. Pasti kita dikasih oleh Allah. Kalau kita sibuk mikirin buat diri sendiri, Rasul mah udah kaya raya, benar? Rasul mah dengan Siti Khadijah asalnya banyak hartanya dengan dakwah jadi habis. Bedanya dengan kita dulu nggak punya apa-apa, dengan dakwah jadi kaya. Harusnya hidup itu untuk berdakwah, bukan dakwah untuk hidup. Wah, berat ah. Saya mah hidup buat hidup juga belum jelas kan boro-boro buat dakwah ya udahlah maksudnya nanti buku kecil itu kalau saudara ada yang ah saya mau nyumbang 50 ribu udah beli buku yang banyak jadi saudara pergi ke tol ada penjaga tol nggak usah neng bukan begitu ini ada bacaan jadi nanti ke rumah dapat hidayah ya kan pergi naik pesawat penumpang pagi mana-mana tuh jadi agen dakwah. Itu kita buku tauhid yang kita buat. Nah, dari sana ada lebihannya 1000 2000 untuk bisa beli pulsa, untuk bisa merawat mesin-mesin. Tapi bukunya saudara bisa dakwah ke sana sini. Gitu. Senang kan? Karena kita harus terus dakwah tauhid ini. Hanya dengan tauhid yang benar, bersih, kokoh bisa terjadi perubahan dan bisa akur. Siapapun yang mencari Allah susah berantemnya. Sebab Allah karunianya luas. Yang bikin berantem tuh nyari dunia. Dunia kecil, jadinya sikut-sikutan. Cari rahmat Allah luas. Kita minta nggak semua dapat juga nggak akan habis rahmat Allah. Benar? Saya bersyukur di Darul Tauhid sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau tauhid sama-sama mengorganisasi organisasi ini in asal tauhid bersih, masya Allah. Kita dakwah tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah tauhid, tiang penting, atap penting, nggak ada fondasi roboh. Ngaji penting, Tahajud penting. Paham ilmu penting. Enggak ada tauhid roboh. Nah, saya berharap begitulah. Bergerak dan menggerakkan. Rasulullah bergerak dan yang digerakkan Rasul bergerak lagi sehingga tersebar ketauhidan ini dengan baik. Setuju? Kalau orang sudah membesarkan Allah dunia kecil Kalau orang tidak kenal Allah dunia jadi hebat Kalau pelayan kita dunia ini udah dianggap hebat Kita nggak ada apa-apanya Huwallazi khalaqalakum ma ardi jami'an. Dunia berikut isinya cuma pelayan aja. Insya Allah saudaraku sekalian dan ingat kalau dalam dakwah ini sebetulnya bahasan tanggal 3 Ini bocorannya aja Dawah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang Pelacur ngasih minum seekor anjing Gak ketahuan siapa-siapa Diampuni oleh Allah dosanya tetangganya mungkin masih nganggap ini pelacur yang terkutuk tapi Allah sudah ngampuni karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur dia tidak minta imbalan apapun dari anjing dan hapus dosanya <clears throat> ada yang membunuh 99 orang mau taubat bicara kerahib Said malah mengatakan tidak akan diterima jadi 100 dia belum ketemu orang tempat tobat dia belum bisa tobat karena belum belajar dia baru berjalan Sudah diampuni itu oleh Allah bagaimana mungkin kita mau memfonis setiap orang kan? sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun nah saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah awali dengan kasih sayang ingin orang lain selamat ingin orang lain bahagia betapapun dia menyakiti kita mau apa hidup dengan kebencian ya kita hanya benci yang dibenci Allah lihat orang berlumur dosa ya kita harapkan dia bisa tobat lihat yang tubuhnya penuh tato terus kita caci jadi apa benyut kita ya mendingan kita doakan Lihat orang yang belum hmm, tidak beragama Islam, Banyak coba kalau kita lahir di keluarga dia, kita juga tidak Islam. Mendingan kita doakan supaya dapat hidayah. Kita berlomba-lomba dengan akhlak yang baik, benar? Jadinya dakwah itu sesuatu yang membahagiakan kalau kita awali dengan kerinduan orang lain bahagia, selamat dan Inna syaitan lakum adun Musuh kita setan Yang menculik orang-orang Kalau diilustrasikan seperti anak diculik Dan kita berusaha membebaskan anak Itulah dakwah Mana benci ke anak ya kan Kita ingin bebaskan Tentu bukan ujub merasa diri lebih hebat Nah inilah yang diharapkan tanggal 3 berapa hari lagi sih tanggal 3 lagi ya Datangnya dari malam Sabtu Nanti akan ada kajian Kan dalam bukan dalam rangka memperingati Tahun baru satu Muharram Tapi mengambil hikmah dari satu Muharram Kita masih tidak memperingati tetapi mengambil hikmah momentum-momentum itu dicari hikmahnya ya. Silakan datang malam Sabtunya kita itikaf di sini, malamnya muhasabah. Saya menikmati muhasabah uh, dengan Ustadz Saiful Islam ya. Uh, bagian muhasabah doanya penghujung malam kemudian paginya jam 9 tapping dan jam 12 kali lagi live. Mudah-mudahan sehari itu Allah memberi banyak keberkahan. Tanggal 2 dan 3 insya Allah. Ajak yang lain. Ajak ya bonceng bekelin roti modal belajar dari jamaah tablik jamaah tablik itu kalau dakwah bukannya dijemput pergi sendiri ngongkos sendiri Makanya saya juga mau ngongkos sendiri ya. <laughs> Jadi ada marah Kiri Ustaz di sini. <laughs> Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Hari ini kita ceramahnya yang ringan saja ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Bagi yang akan berwakaf silakan. Oh, terima kasih saudara yang menyimak lewat saling sapa. .com dan internet. Alhamdulillah. Bagi yang akan berwakaf, manfaatkan amal jariah ini sebaik-baiknya.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 baik yang Maha agung Engkau tahu isi hati kami masih banyak melupakanmu daripada ingat Engkau pun tahu hati kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada pujianmu Duhai ya Allah yang maha baik Jadikan malam ini malam engkau ampuni Busuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni ya Allah Sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui ini Sekotor apapun masih ada yang pernah dilakukan tubuh ini Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini Ampuni dosa yang terang-terangan ya Allah Juga yang sembunyi-sembunyi sengaja ah, yang tidak sengaja ampuni kemusyrikan kami ampuni jika selama ini masih ada selain engkau yang ada di hati ini ampuni kemunafikan-kemunafikan kami ya Allah engkau tahu bedanya perkataan dan perbuatan kami Ampuni kepalsuan-kepalsuan Kau tahu bedanya apa yang kami katakan dengan yang kami lakukan Ampuni kemunafikan kami ya Allah Kebohongan-kebohongan kami Kepalsuan-kepalsuan Ya Allah Allah maghfir lana siapapun di antara kami yang pernah mendekati zina, engkau saksikan. Siapapun yang pernah tergelincir, Engkau tahu persis apa yang kami lakukan. Ya Allah ampuni yang pernah memakan makanan haram, minuman haram, harta haram Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara Wahai Allah yang maha tahu keadaan orang tua kami Kami mohon di malam yang penuh berkah ini Ampuni ibu bapak kami Sayangi orang tua kami ya Allah Selamatkan orang tua Muliakan sisa usianya Jadikan orang yang selalu dekat denganmu ya Rob Bagaimanapun keadaannya Muliakan keduanya ya Rob Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah lapangkan kubur ringankan hisab wahai Allah yang maha menatap jadikan orang tua kami ahli surga Aku jadi jalan darimu Kami mengenalmu Mengenal jalanmu Muliakan guru-guru kami ya Allah Berkahi ilmunya Berkahi keluarganya Keturunannya Amin Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastagid Ya Allah selamatkan keluarga kami Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah karuniakan pasangan yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya Titipkan keturunan yang menjadi para pecintamu ya Allah Rabb Karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah Yang membuat kami selalu dekat denganmu Jauhkan dari duniawi yang melalaikan kami darimu Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti Yang pernah menyakiti kami اللهم Wal muslimin والمؤمنات muslimat, al الأحياء min khumbal amwat Wahai Allah yang maha mendengar Jadikan saat ini saat mustajab doa Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa selain engkau hanya engkau Tuhan kami ya Allah Hanya engkau penggenggam langit dan bumi hanya engkau penguasa semesta ini Tiada Tuhan selain engkau ya Allah Ya hayu ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin Ijabah doa kami ya Allah Amin Hadirin Allah maha mendengar Wahuwa ma'akum aynama kuntum Doalah hadirin Bukankah doa bisa merubah takdir Siapa tahu malam ini ragu-ragu Allah pasti mendengar Allah pasti memperhatikan demi Allah pasti Allah menyaksikan kita saja Allah pemilik segala-galanya Amin ya Rabb Ya Hayyu ya Qayyum Rahmatika nastaghiith Allahumma ya Karim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Doa ya Allah yang Maha Agung jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau sukai Tempat kami bisa mengenalmu lepas kami bisa mencintaimu nah, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah jangan biarkan kami menjauh darimu walaupun selangkah jangan biarkan ada tujuan lain dalam hidup ini selain engkau ya Allah biarkan hati ini bersandar pada siapapun selain hanya engkau Cabut setiap rasa takut di hati kami ya Allah Selain takut jauh darimu Takut tidak bisa pulang padamu tolong pujamkan cinta di hati ini padamu ya Allah Jadikan Habis menjadi orang yang selalu rindu ya Allah Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah ingin bertemu Rasulmu ya Karim Ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah